Kita lanjutkan kajian-kajian yang lalu yaitu sampai pada pertanyaan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. <clears throat> Qala Jibril, <clears throat> "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tuhijja ilai wa tuhijjal baita in istata'ta ilai sabila." <clears throat> Kemudian Jibril kembali bertanya, "Ya Muhammad wa akhbirni anil iman." <clears throat> Jawab Rasulullah SAW, Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina biqadari syarrih wa khairih. Kemudian <clears throat> Jibril kembali bertanya tentang apa yang dimaksud dengan ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak." Kamu menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, kalaupun engkau tidak melihatnya, maka Allah pasti melihatmu. Kemudian Jibril kembali bertanya, Wa akhbirni 'anis sa'ah. Beritahu kepadaku tentang sa'ah, yaitu hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. <clears throat> Inilah yang akan kita bahas pada siang hari ini. Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dibandingkan orang yang bertanya. Dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> tidak tahu jawaban pertanyaan Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui apa jawaban dari pertanyaan Jibril tersebut, sebagaimana Jibril juga tidak tahu jawaban pertanyaannya tersebut. Jadi antara orang yang ditanya dan orang yang bertanya sama-sama tidak mengetahui. Berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tentang Islam, tentang iman dan tentang ihsan. Rasulullah menjawab dan dibenarkan oleh Jibril yang artinya Jibril mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut. Namun untuk kali ini ketika Jibril bertanya tentang kapan hari kiamat Rasulullah menjawab mal mas'ulu anha bi'a'lama sail Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dibandingkan orang yang bertanya. Artinya Aku tidak mengetahui sebagaimana engkau juga tidak mengetahuinya. Ini merupakan salah satu adab. Salah satu adab seorang talabil ilmi ataupun seorang alim harus mengaku dan tidak sungkan mengatakan tidak tahu ketika dia ditanya tentang permasalahan yang memang dia tidak mengetahui jawabannya. Demikian juga ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Umar setelah malaikat Jibril pergi, Rasulullah bertanya, "Ya Umar, atadri dari sa'il?" Ya Umar, tahu nggak kamu siapa yang bertanya? Umar berta Umar Umar menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan rasulnya lah yang lebih mengetahui. Jadi Umar mengaku pada saat itu bahwasanya dia memang benar-benar tidak mengetahui siapa orang yang datang yang mengenakan pakaian yang sangat putih yang rambutnya putih, bertanya kemudian membenarkan dan seterusnya. Karena memang kata Umar, la ya ya'rifu minna ahadun. Tidak ada di antara kami, tidak ada tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenal siapa laki-laki ini. Makanya ketika dia ditanya, "Ya Umar, tahu nggak kamu siapa laki-laki itu?" Umar menjawab, "Ya nggak tahu. Allah wa rasuluhu a'lam." Ini merupakan adab, ya. Adab seorang talibul ilmi, adab seorang alim dalam mensikapi perkara-perkara yang memang dia tidak mengetahui jawabannya atau dia tidak mengetahui dalil atas jawabannya tersebut. Oleh karena itu para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, asy pernah ditanya. Asy-Sya'bi rahimahullah pernah ditanya tentang suatu permasalahan. Tapi karena dia tidak tahu, Sya'bi menjawab, "La adri." Aku tidak tahu. La adri, aku tidak tahu. Fakilalahu kemudian dikatakan kepadanya, Amatas tastahi min adri wa anta fakihul iraqiyin?" Apakah kamu tidak malu dengan jawaban aku tidak tahu padahal engkau adalah seorang pakar fikih dari kalangan orang-orang Irak? Jadi Ash-Shabi merupakan ulama besar yang bermukim di negeri Irak dan seorang ulama yang sangat tenar dan terkenal pada saat itu. Namun ketika dia ditanya satu permasalahan dan dia tidak tahu, dia mengatakan la adri, aku tidak tahu. Makanya orang yang tidak, makanya orang yang bertanya ini berkatakan karena mungkin juga dia tidak tahu bagaimana adab dalam mensikapi pertanyaan tidak tahu, dia mengatakan, "Mengapa Anda tidak mengata mengapa Anda mengatakan tidak tahu? Apakah Anda tidak merasa malu dengan jawaban nggak tahu? Padahal Anda terkenal seorang fakih, seorang ulama besar di negeri Irak." Nah, jadi demikian. Apa kata Sya'bi? Lakin lakin lak, lakinil malaikatu lam tastahihi hina qala subhanaka la ilma lana la ilma la la la ilma lana illa ma 'allamtana. <clears throat> Apa kata Sya'bi? Tetapi malaikat saja tidak pernah malu, tidak merasa malu ketika Allah bertanya tentang ambiuni bi asma'iha. Coba kalian para malaikat sebutkan nama-nama benda-benda ini. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka. Mereka menjawab, "Maha Engkau ya Allah. La ilma Kami tidak tahu illa ma 'allamtana. Kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Jadi pada saat itu mereka mengaku bahwasanya mereka nggak tahu nama-nama benda yang diajukan kepada mereka. Sementara Adam tahu. Karena sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda tersebut. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama seluruh benda. Kemudian benda-benda tersebut diajukan kepada malaikat. Summa 'aradahum 'al malaikati faqala ambiuni bi asma'iha. Allah berfirman, "Tolong coba kalian sebutkan nama-nama benda ini." Adam tahu, tapi malaikat nggak tahu. Karena malaikat memang dia memang merasa mereka tidak tahu, mereka jujur menjawab, "Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana." Maksudnya engkau ya Allah, kami tidak tahu kecuali sesuatu yang telah engkau ajarkan kepada kami. Jadi kata Syabi, mengapa aku harus malu? Malaikat saja ketika ditanya dia nggak tahu, dia katakan, "La ilma lana." Aku tidak tahu. Nah, jadi demikian para para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. <clears throat> Jadi uh, ucapan la adri itu harus benar-benar uh, apa namanya kita kecamkan dalam dada kita. Jangan sekali-sekali kita merasa malu ketika kita tidak ditanya dan kita tidak kita kita tidak tahu. Jangan merasa malu ketika kita tidak tahu atas jawaban yang uh, jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada kita. Walaupun seberapapun hebatnya ilmu seorang ya ini berkaitan juga baik dengan berkaitan baik dengan ilmu syar'i maupun ilmu ilmu dunia kalau antum ditanya misalnya tentang ilmu apa namanya sosial misalnya ini bagaimana jawabannya begini begini kalau tidak tahu jawab saja tidak tahu jangan berlagak petantang petenteng menjawab oh menurut ini itu ini itu padahal entah dari mana dia ambil ya. atau dengan menggunakan bahasa bahasa ilmiah sehingga yang bertanya tidak tahu apa maksudnya Ya, padahal dia juga nggak tahu apa jawabannya. Berkata Abdullah bin Mas'ud. <clears throat> Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man kana 'indahu 'ilmun falyaqul." Barang siapa yang memiliki ilmu, maka katakanlah sesuai dengan ilmu yang ada pada dirinya. Wa man lam yakun 'indahu 'ilmun falyaqul Allahu a'lam. Dan barang siapa yang tidak punya ilmu, maka katakanlah Allahu a'lam. Nah, begitu. Fa inna Allah qala li nabiyhi alaihi salam karena Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya alaihi salam Kul ma as'alukum alaihi ajran wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah ya Muhammad, aku tidak meminta uh, tidak meminta upah dari dakwah yang aku berikan kepada kalian dan aku bukanlah orang yang dibebani mutakalif. Mutakallifin ini orang yang harus menjawab apa yang ditanyakan kepadaku. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja jika dia tidak tahu, dia tidak menjawab. Dia akan diam. Berapa banyak dalam hadis-hadis Rasulullah ketika para sahabat bertanya tentang satu permasalahan yang beliau tidak tahu, beliau diam. Beliau diam dan menunggu wahyu yang akan diturunkan kepada kepada beliau, wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau atas jawaban eh, sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah saja sebagai qudwatul ummah, sebagai uswatun hasanah bagi kaum muslimin, beliau tidak sembarangan dalam menjawab sebuah pertanyaan. Nah, jadi demikian. Kita lihat bagaimana sikap para salaf soleh, salafus soleh dalam perkara e, menjawab pertanyaan yang dia tidak mengetahui jawabannya. Su'ila Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq pernah ditanya tentang satu permasalahan an ayatin fi kitabillah azza wa jalla. Ditanya tentang satu ayat dalam Al-Qur'an. Faqala Apa kata Abu Bakar karena dia tidak mengetahui jawabannya apa katanya ayu ardin tuqilluni bumi mana lagi yang akan aku bumi mana lagi yang akan aku pijak wa ayu samain tudhilluni langit mana lagi yang akan menaungiku au aina adhabu au kaifa asna atau kemana aku pergi dan apa yang harus aku lakukan Idza qultu fi ayatin min kitabillah bi ghairi ma arada Allah Subhanahu wa taala. Jika aku mengatakan sesuatu tentang ayat Allah sementara komentarku tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Bakar ketika dia ditanya dia katakan nggak tahu tentang ayat Allah tersebut. Dia ditanya tentang satu ayat, dia katakan nggak tahu. Karena apa? Karena dia khawatir kalau dia uh, jawab pertanyaan tersebut sementara jawaban tersebut tidak sesuai dengan uh, apa ya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan mendapat dosa atau dia katakan mau kemana aku lari? Sementara bumi ini juga punya Allah. Langit juga punya Allah. bumi mana lagi yang tempat aku berpijak? Apa ada bumi lain selain bumi yang bukan milik Allah? Atau ada langit lain yang bukan langit miliknya Allah? Nah, jadi demikian para ikhwatibidin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib tentang masalah ini ketika beliau ditanya tentang satu permasalahan kata Ali bin Abi Thalib la ilmali aku tidak tahu jadi gampang saja menjawabnya kalau kita nggak tahu jawab saja aku nggak tahu daripada kita berusaha keras mencari-cari apa kira-kira jawabannya kalau tidak tahu ya sudah katakan saja nggak tahu Kemudian dia berkata abridha ala kabdi. Jadikan ucapan ini ya menjadi camkan ucapan ini di dadamu. Dipegang dipegangnya orang yang bertanya itu tiga kali. Camkan jawaban ini ke dadamu. Artinya jangan sampai ucapan la adri ini lekang dari dada kita. Lekang dari ingatan kita. Begitu nggak tahu udah langsung la adri selesai masalahnya. Ya, jadi jangan sampai ini jauh dari kita kalimat la adri ini. La adri Allahu alam. La adri Allahu alam. Jika memang kita tidak mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut. Namun bagi yang mengetahui dilarang untuk menyembunyikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menyembunyikan satu ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membelenggunya dari dengan belenggu dari api neraka. Tidak boleh. Makanya kata uh, Kata Abdullah bin Mas'ud tadi, kalau bagi siapa yang memiliki ilmu, maka saya sebarkan ilmu tersebut, ucapkan. Kalau nggak tahu ya sudah, katakan nggak tahu. Jangan nggak tahu berlagak tahu. Kemudian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum Abdullah ibnu Umar kita ketahui Abdullah tiga Abdullah ini tiga orang sahabat fakih ya tiga Abdullah apa itu Abdullah bin Mas'ud masyhur seorang fakih apalagi Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Tiga Abdullah terkenal apa namanya sahabat yang faqih. Di antaranya Abdullah bin Umar pernah ditanya satu permasalahan. Atarizul amah, apakah saudara perempuan dari pihak ayah itu mendapat harta warisan? Kalau saudara perempuan dari pihak ibu itu jelas nggak dapat warisan. Sekarang apakah saudara perempuan dari pihak ayah, bibi kita dari pihak ayah mendapat jatah harta warisan? Kala kata Abdullah bin Umar, la adri, enggak tahu. Kemudian yang berkata ini yang bertanya ini menjawab lagi, berkata lagi, antara la tadri wa nahnu la adri. Kamu enggak tahu, kami enggak tahu terus gimana? Nah, begitu. Itulah kira-kira. Kamu enggak tahu, kami juga enggak tahu. Terus gimana ini? Apa kata Abdullah bin Umar? Naam. Idhab ilal ulama'i bil Madinah fas'alhum. Iya, aku nggak tahu. Begitu pergi saja kamu ke ulama Madinah dan tanya mereka, mungkin mereka tahu. Palama ada barokabbala ibnu Umar yadaihi ketika ketika orang tersebut mau pulang Abdullah bin Umar mencium kedua tangannya dan berkata ni'ma ma qala Abu Abdurrahman sungguh satu hal yang mengagumkan apa yang dikatakan oleh Abu Abdurrahman Su'ila amma la yadrihi faqala la adri. Dia ditanya tentang suatu permasalahan yang dia tidak tahu. Kemudian dia katakan, aku tidak tahu. Siapa ini Abu Abdurrahman? Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Barra bin Azib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Laqad ra'aitu 300 min ahli al-Badri ma minhum ahadun illa wa huwa yuhibbu ay sahibu al-fatwa." Aku telah menjumpai 300 sahabat yang ikut perang Badar. Tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali mereka suka sekali kalau pertanyaan yang diajukan kepada mereka dialihkan kepada temannya. Nah, jadi ada pertanyaan, ini ada beberapa orang sahabat. Ditanya satu orang. Sahabat yang ditanya ini akan mengalihkan pertanyaan tersebut ke ke temannya. Nah, begitu. Jadi mereka lebih suka kalau teman yang berfatwa bukan dia. Kalau kita kan kadang-kadang mungkin karena kejahilan kita juga, begitu ditanya yang enggak yang enggak ditanya menjawab. Terkadang saya ada juga seperti ini, ngumpul-ngumpul bersama ikhwan. Saat gimana gini-gini, eh di sana jawab. Ya sudah, berarti dia tadi jawab dengan dia. Ya kita senang-senang saja kan begitu. Itu jawabannya. Nah, jadi demikian. Ya. Jadi para sahabat itu kata si Barok bin Azib, aku bertemu dengan 300 sahabat yang ikut perang Badar. Dan mereka suka kalau ada pertanyaan yang ditujukan kepada mereka dialihkan kepada temannya. Kalau bisa yang yang menjawab itu temannya bukan dia. Kemudian dari Abdurrahman bin Abi Laila dia berkata, "Adraktu isrina isrina mi'ah, isrina wa mi'ah min al-ansar min ashabi Rasulullah yas'alu ahaduhum 'anil mas'alati fayarudduha ila hada wa hada ila hada hatta yarji'a ila al-awwal." Kata Abdurrahman bin Abi Layla, aku bertemu dengan 120 orang ansor dari kalangan sahabat Rasulullah. Apabila salah seorang mereka ditanya, ya, ditanya, yang bertanya ini mengalihkan ke pertanyaan tersebut ke sebelahnya. Yang sebelah ditanyakan lagi, dialihkan lagi. Terus sampai kembali kepada yang pertama. Nah, begitu. Kamulah jawab yang ini. mengatakan kamulah coba jawab. Yang itu juga terus begitu. Sampai kembali lagi pada yang sahabat yang pertama ditanya. Nah, begitu. Hatta yarji'a ilal awal. Hingga pertanyaan tersebut beralih kembali ke sahabat yang pertama sekali ditanya. Al-Qasim bin Muhammad pada suatu hari pernah ditanya dan dia nggak tahu dia katakan la a'lam. Aku nggak nggak tahu. Summa qala kemudian dia berkata wallahi la ayya'isha ar-rajulu jahilan ba'da ay ya'lama haqqallah alaihi khairun min ayyakula ma la ya'lam. Demi Allah, seorang laki-laki hidup dalam keadaan jahil setelah dia mengetahui apa hak Allah terhadap dirinya, itu lebih baik dibandingkan dia berkata sesuatu yang dia tidak ketahui. Artinya apa? Ada seorang yang mengetahui apa semua hak-hak Allah terhadap dirinya. Sampai situ saja. Dia tidak mengetahui hal-hal yang lainnya. Hal-hal yang lain dia tidak pernah mengetahui dan atau dikatakan orang itu bodoh selama sepanjang hidupnya. Itu lebih baik daripada dia berkata sementara dia tidak mengetahui, tidak punya ilmu tentang perkataan tersebut. Kemudian <clears throat> dari Ibnu Wahbin Dari Ibnu Wahab bin katanya kuntu asma'u ay Malikan. Aku pernah mendengar Malik berkata, kuntu asma'u ma ay Malikan katsiran ma yaqul la adri. Aku sering sekali mendengar Imam Malik menjawab dengan jawaban la adri. Aku enggak tahu. Walau kata bana an Malik la adri la mala'na alwah. Seandainya ucapan la adri tersebut kami tulis juga, tentunya ucapan tersebut sudah memenuhi buku-buku kami, tulisan-tulisan kami. Kemudian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum untuk membantu seseorang dalam membiasakan mengucapkan kalimat la adri ini di setiap pertanyaan yang tidak dia ketahui ya ada beberapa poin yang perlu mereka perhatikan. Pertama, firaruhum minal fatwa wa adabul mubadaratu ilaiha. Mereka menghindari diri dari fatwa. Dan kalaupun berfatwa, mereka tidak bergegas menjawabnya. Ini yang pertama. Menghindari diri dari fatwa. Faqad kana ahaduhum yarghabu raghbatan jamihatan anna akhaka kafa akhahu kafahu mauna dzalik. Dan sungguhnya salah seorang mereka yaitu para sahabat suka kalau pertanyaan tersebut diajukan kepada saudaranya atau pertanyaan tersebut dijawab oleh saudaranya. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan dari Barok bin Azib dan Abdurrahman bin Abi Layla tadi. Kemudian tarakul fatwa fi ma yasa'ahum tarkahu mimma la nassa fihi ta'assuman mereka meninggalkan fatwa selama mereka sanggup untuk meninggalkannya. Mereka meninggalkan fatwa, tidak berfatwa selama mereka mampu menghindar dari fatwa tersebut. Mimma la nafsafiyata astuman selama fatwa tersebut memang tidak ada dalilnya. Dengan dikarenakan perasaan berdosa kalau berfatwa tanpa dalil. Faman afta fatwa ghairu ghairu sabtin biduni ilmin fa ithmun man aftahu alaih barang siapa fatwa tanpa ada ilmu maka dosanya ditanggung oleh yang memberi fatwa. Dari Uqbah bin Muslim berkata, Sohibtu Ibnu Umar arba'ata wa, salasina syahron. Aku menemani Abdullah bin Umar selama uh, 34 34 bulan. 34 bulan. anak kasirun mayus alu sering sekali ketika dia tanya fayakul dia menjawab la adri aku enggak tahu. Summal tafatu, summal tafatu, summal tafatu fayakul. Kemudian aku menoleh kepadanya dan berkata, "Summal tafata fayaqul," kemudian dia menoleh dan berkata, "Atadri ma yuriduna haula?" Kemudian dia menoleh dan berkata, "Tahu nggak kamu apa yang diinginkan mereka?" Yuriduna ayyaj'alu zuhurana jasran li ja'ila jahannam. Sebenarnya mereka menginginkan agar punggung-punggung kita ini jadikan jembatan mereka di atas jembatan mereka di jembatan mereka ke neraka jahanam. Karena apa maunya itu mereka ketika Ibnu Umar ditanya seharusnya dia tahu begitu. Jadi ditanya seharusnya mereka seharusnya yang mereka inginkan itu adalah supaya Abdullah bin Umar itu menjawab pertanyaannya. Oleh karena itu Abdullah bin Umar sering menjawab la adri la adri. Tahu nggak kamu apa maksud mereka itu? Sebenarnya mereka itu ingin kalau punggung kita itu dijadikan jembatan untuk menuju neraka. Jadi itu. Kemudian kanat himmatu yang ketiga, kanat himmatu ahadihim ayyanju indallah. Sebenarnya yang menjadi perhatian mereka adalah keinginan mereka adalah agar mereka selamat dari dari hisab Allah, dari perhitungan Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Malik bin Anas qala dia berkata, "Haddatsani Rabi'ah qala li Ibnu Khaldah." Berkata kepadaku Rabi'ah bahwasanya berkata kepadaku Ibnu Khaldah wakan wakana nikmal qadhi yang pada saat itu merupakan seorang qadhi yang sangat populer yang sangat baik ya Rabi'ah katanya wahai Rabi'ah araka tubtin nas aku lihat kamu memberi fatwa terhadap orang-orang. Fa'idaja akar rojulu apabila ka, seorang laki-laki datang kepadamu yas'aluka falatakun himmatuka ayyukhrijahu mimma waqa'a Apabila datang seorang laki-laki datang kepadamu bertanya kepadamu janganlah keinginanmu yang sebenarnya adalah Janganlah keinginanmu, keinginan utamamu untuk mengeluarkan dia dari apa yang terjadi pada dirinya. Artinya apa? Janganlah keinginan utamamu untuk menjawab pertanyaannya. Wal takun himmatuka an tatakhallasa mimma sa'alaka anhu. Hendaklah uh, keinginan utamamu agar engkau terhindar dari pertanyaan yang diajukan kepadamu. Jadi artinya Eh, para tabi'in terdahulu, para ulama-ulama terdahulu, ketika dia tanya bukan dia berpikir bagaimana supaya berpikir keras bagaimana supaya pertanyaan ini dia jawab. Ya. Karena kalau dia tidak tahu, dia berpikir keras bagaimana supaya pertanyaan ini tidak ditujukan kepada dirinya. Nah, begitu. Yang keempat, mantau kala adri usiba muqatalah. Barang siapa yang meninggalkan ucapan aku nggak tahu, maka dia akan Eh, Muka salah akan ditimpakan peperangan, akan menimpa peperangan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, man tarakal alim ma idza tarakal alim la adri usibat muqatalahu. Apabila seorang alim meninggalkan ucapan la adri, maka akan terjadi peperangan. Ya kalau step dia katakan gimana? Dijawab kemudian jihad ya jihad. Akhirnya kan akan muncul peperangan dan akan terjadi pertumpahan darah. Kemudian wa na alla adri nisfa'il. Para ulama-ulama kita terdahulu juga mengetahui bahwasanya ucapan la adri itu adalah setengah ilmu. Berkata Syabi, la adri nisful ilm. Ucapan aku nggak tahu adalah setengah daripada daripada ilmu. Kemudian berkata Abu Zayyal. Abu Zayyal berkata, "Ta'allam la adri wa la ta'allam adri." Ja, belajarlah kamu ucapan aku enggak tahu dan janganlah kamu belajar belajar aku tahu fa innaka in qulta la adri fa'allamuka hatta tadri karena jika kamu katakan aku enggak tahu mereka akan mengajarimu hingga kamu tahu fa in qulta adri fa as'aluka hatta la tadri kalau kamu katakan kamu tahu aku tahu maka mereka akan bertanya terus kepadamu hingga kamu tidak tahu jadi demikian para ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum Wahakada allamu talamidahum. Demikianlah para ulama-ulama kita terdahulu mengajarkan murid-murid mereka kalimat tidak tahu. Ya. Jadi uh, ucapan ini juga memang sengaja diajarkan oleh para ulama-ulama salaf terdahulu kepada murid-muridnya agar kalimat ini bukan kalimat yang asing bagi mereka dan mereka tidak malu ketika mereka ditanya atas jawaban yang mereka tidak tahu mereka tidak malu mengucapkan dengan jujur mereka tidak tahu. Sampai sedemikian hebatnya para ulama-ulama terdahulu, ya, memberikan satu pelajaran khusus tentang ucapan saya nggak tahu. Betapa pentingnya masalah ini karena memang kalau kita lihat salah satu penyebab penyebab kacaunya dunia ini dikarenakan fatwa-fatwa dari orang-orang yang bodoh ya fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh orang-orang yang bodoh yang tidak mengetahui dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang maknanya nanti pada akhir zaman akan muncul para pemimpin-pemimpin eh, eh, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala eh, menarik ilmu dengan mewafatkan para ulama hingga kalau tidak ada lagi para ulama muncullah orang-orang bodoh orang-orang akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai sebagai pemimpin mereka. Kemudian orang bodoh ini berfatwa hingga akhirnya dia sesat dan menyesatkan orang lain. Kalau kita lihat berbagai macam pertumpahan darah atas nama jihad, ini juga berasal dari fatwanya orang bodoh. Ya, fatwanya orang bodoh dari tidak paham dari tidak memahami Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut pemahaman para sahabat. Seandainya dia ditanya tentang satu perkara, dia katakan tidak tahu, tentu tidak akan terjadi permasalahan seperti ini. Ya, tentu tidak akan terjadi permasalahan seperti ini. Adanya bom-bom bunuh diri misalnya. Ini juga dikarenakan keluarnya fatwa dari orang-orang yang tidak begitu memahami Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak berdasarkan fatwa seorang yang dianggap alim, tentunya tidak akan ada terjadi peristiwa seperti ini. Karena orang yang berani menyabung nyawanya, tentunya mereka menganggap ini merupakan sebuah syariat, syar'i. Dan mereka melihat adanya surga di balik sana. Ya, berdasarkan fatwa-fatwa yang sampai kepada mereka. Akhirnya dengan ini mereka berani melakukan bom-bom tersebut. Ya, bahkan menyabung nyawa mereka sendiri. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan Eh, dikarenakan fatwa tanpa tanpa ilmu. Demikian juga masalah-masalah jihad. Ya, perjuangan-perjuangan sekelompok orang dengan mengatasnamakan jihad. Ini juga dikarenakan fatwa-fatwa yang dikeluarkan tanpa ilmu. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan tanpa ilmu akhirnya banyak sekali nyawa-nyawa yang dikorbankan. Banyak sekali terjadi pertumpahan darah atas nama jihad. Ya, atas nama jihad. Ini juga dikarenakan karena mereka enggan mengatakan kalimat la adri tadi. Aku tidak tahu. Jadi walaupun kalimat tersebut la adri, kalimat yang sangat pendek, namun kalau kalimat ini tidak diperhatikan oleh kaum muslimin, khususnya para ulama dan para talabul ilmi, maka akan muncul berbagai macam kesesatan, akan muncul berbagai macam kejahatan-kejahatan yang ada di muka bumi ini. Kalau mereka enggan enggan mengucapkan kalimat la adri. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi, walaupun kalimat tersebut pendek sekali la adri, namun pengaruhnya di atas bumi di atas dunia ini, pengaruhnya di atas du, eh, di di dalam kehidupan masyarakat itu sangat ya, sangat hebat sekali. Terutama yang berkaitan dengan ilmu-ilmu syar'i. Contohnya kalau ada seorang yang mengatakan bagaimana hukumnya hukumnya uh, zikir bersama misalnya ya. atau istighosah akbar istighosah akbar nah, mereka akan menjawab oh itu ya boleh-boleh saja kan begitu seandainya dia katakan lah adri selesai dia masalahnya orang tidak akan membuat tapi karena dia katakan boleh-boleh saja akhirnya orang-orang awam pun akan membuatnya yang lebih aneh lagi semakin sering istighosah akbar dilakukan semenjak zamannya Gus Dur. Istighosah di sini minta ketentraman, dijauhkannya malapetaka, namun kita lihat semakin banyak saja malapetaka yang terjadi. Padahal istighosahnya semakin banyak. Ya, padahal orang yang nangis-nangis di lapangan itu semakin banyak. Berapa banyak orang yang nangis-nangis di lapangan Benteng, di lapangan Merdeka karena ingin dijauhkan malapetaka. Tetapi kita lihat semakin sering istighosa akbar, semakin akbar juga datang musibah yang menimpa. Jadi demikian banyak hafidin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu sangat penting sekali kalimat kita belajar mempelajari kalimat la adri Allah wa'lam. Malaikat saja nggak malu mengatakan kami nggak tahu. Rasulullah sendiri saja tidak pernah malu mengatakan di hadapan para sahabat lagi dia. Ya. Di hadapan para sahabat dia tidak malu mengatakan aku nggak tahu Umar bin Khattab sendiri ketika ditanya Rasulullah di hadapan para sahabat yang lain dia katakan, aku juga nggak tahu. Nah, nggak ada yang malu mengatakan sesuatu yang dia tidak ketahui dengan dengan jawaban la adri Allah wa Nah, jadi demikian ini satu hal yang harus kita camkan. Ya. Jadi perkara ini juga memang harus kita pelajari. Memang harus kita pelajari. Dan memang kalimat ini menurut para ulama-ulama terdahulu itu sudah setengah ilmu. Kalimat la adri merupakan setengah ilmu, setengah ilmu. Berarti setengahnya lagi itulah jawaban yang memang berdasarkan dalil. Jadi demikianlah para fakidin rahimanallahu iyyakum penjabaran dari hadis Jibril ya, penjabaran dari hadis Jibril dari mulai Jibril datang kepada Rasulullah SAW sampai ucapan-ucapan beliau ataupun jawaban-jawaban beliau ataupun interak, interaktif uh, percakapan percakapan beliau uh, be, bersama uh, bersama Jibril alaihissalam dan beberapa faedah yang dapat kita ambil dan ber, yang berkaitan dengan adab-adab dalam talabul ilmi. Jadi demikian saja pada siang hari ini. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafur rahim.